بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat para pendengar radio An-Nasiha dimanapun anda berada Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini yang merupakan hari pertama di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian interaktif rutin selama bulan Ramadan dengan tema umum Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul bin Muhammad Sunusi Hafizahullah. Sebelum kita mempersilahkan al ustaz kami ingatkan kembali bahwa untuk judul atau tema kajian hari ini yaitu akan membahas tentang urgensi amalan hati agar Ramadan lebih berarti. Jadi saya ulangi untuk judul kajian hari ini yaitu urgensi amalan hati agar Ramadan lebih berarti. Namun sebelumnya kita siapa dulu Al Ustaz? Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya, sahlan wa barakallahu fikum. Juga kepada seluruh pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan untuk kita semua taufik dan rahmatnya dan diberi dari kekuatan iman dan dari amalan hati serta kekuatan badan di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa Nah. Baik ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari pemateri kita, kami sampaikan kembali bahwa kajian ini insya Allah disiarkan secara langsung melalui radio nasiha yang bisa didengarkan di aplikasi Erdio bagi Anda yang pengguna Android ataupun BlackBerry. Dan juga kajian ini bisa didengarkan di www.dulkarnir.net demikian pula www.nasihah.com juga bisa didengarkan di www.almakassari.com dan www.annasradia.com dan www.syiartauhid.info. Demikian pula bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa Anda kirimkan melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa pula melalui telepon di nomor 0411 878 368.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 Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan dan anugerah sehingga pada tahun ini di hari ini kita masih bisa memasuki bulan Ramadan. Sebuah bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Patut untuk selalu kita menyanjung dan memujinya. Karena itu dari suatu hal yang layak terhadap seorang hamba adalah menggunakan bulan ini, memanfaatkan bulan ini sebaik mungkin di dalam memperoleh pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam mencapai surganya yang penuh dengan kenikmatan. kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Pertemuan kita di Ramadan kali ini insyaallah taala akan membahas tentang amalan hati. Dan ini pembahasan sengaja menjadi topik pembicaraan saya untuk silsilah kajian interaktif Ramadan di tahun ini karena amalan hati adalah dari ruh sebuah ibadah. Dari pokok yang menyebabkan ibadah itu bersinar. Amalan hati adalah dasar yang menentukan besar kecilnya sebuah ibadah. Dan dari amalan hati ini pula, seorang akan mampu merasakan indahnya Ramadan dengan segala kemuliaan dan dengan segala kemuliaan dan aneka ragam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kaum muslimin di dalamnya. Seorang kadang melihat dari sejarah hidup para nabi dan para rasul, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang salih. Mereka melihat dari ibadah-ibadah yang agung kelezatan mereka di dalam ibadah. Keagungan yang mereka dapatkan di dalam ibadah tersebut. Padahal ibadah-ibadah itu bukan suatu hal yang ringan dari bentuk pengorbanan terhadap jiwa, pengorbanan terhadap harta, dia menahan lapar, dahaga, meninggalkan syahwat. Kadang dalam sebagian ibadah, dia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, kita ketemukan mereka di dalam menegakkan ibadah tersebut keadaan-keadaan yang agung. Dan suatu kehidupan yang sangat indah sekali. Seluruh hal tersebut bukan karena solat seorang beda dengan solat yang lainnya. Puasa seorang beda dengan puasa yang lainnya. Iya ibadah, semuanya melakukan ibadah dari sisi lahirnya, pada amalan badannya. Tapi yang menentukan kualitas dari ibadah, kesujukan di dalam ibadah, adalah amalan di dalam hatinya. Karena itu di kesempatan ini, saya akan menguraikan bagaimana pentingnya amalan hati agar supaya Ramadan lebih berarti. Apalagi di dalam ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, berupa puasa Ramadan, solat di malam hari, bersedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa, i'tikaf, dan selainnya, terdapat di dalamnya dari amalan-amalan hati yang sangat agung. Ada keterkaitan dengan ikhlas, ada yang terkait dengan ridha, ada yang terkait dengan sabar, ada yang terkait dengan kesyukuran, ada rasa takut, rasa harapan. Ada pula di dalamnya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selainnya dari ibadah-ibadah hati ya insyaallah taala kita akan mengkaji satu persatu dari ibadah tersebut sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Walaupun amalan dan ibadah-ibadah hadi itu banyak, tidak terhingga. Hanya saja kita akan membahas dari pokok-pokok amalan hati yang punya terkaitan secara nas maupun secara makna di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan dan ibadah-ibadah yang terkandung di dalamnya. Kau muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hati ini, amalan-amalan hati adalah dari pokok keimanan. Dan memperhatikan amalan hati itu lebih penting daripada memperhatikan amalan anggota tubuh. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, "A'malul qulubi hiya al-aslu wa a'malul jawarihi tab'un wa mukallim wa mukammilah." فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح Kata beliau amalan-amalan hati itulah asal yang merupakan pokok, dasar dan sumber. Sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah pengikut dan penyempurna. maka mengenal hukum-hukum seputar hati adalah lebih penting daripada mengenal hukum-hukum seputar anggota tubuh. Nah ini saya kira adalah hal yang dimaklumi. Saya beri dua contoh yang memudahkan pemahaman. Contoh yang pertama adalah seorang yang di dalam hatinya ada ria di dalam amalannya. Dan seorang ikhlas di dalam beramal. Maka yang pertama tidak diterima dari amalan ibadahnya. Dan yang kedua Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keduanya misalnya sama-sama berpuasa, yang salah satunya ikhlas kepada Allah dan yang satunya adalah pelaku kesyirikan, maka yang diterima hanyalah yang ikhlas kepada Allah. Jadi menentukan kedudukan antara dua orang adalah amalan hatinya. Contoh yang kedua, dua orang berada di dalam soft sama-sama hadir di dalam sholat berjamaah. Dan dimaklumi pada sholat berjamaah semua gerakan sama. Tapi perbedaan antara sholat dua orang bisa sangat jauh sekali seperti langit dan bumi. Karena yang pertama dia khusyuk, ikhlas hadir hatinya, baik amalan hatinya. Dan yang kedua, ia dalam keadaan lalai dan tidak memperhatikan dari ibadahnya. Iya. Maka sangat wajar kalau dikatakan oleh para ulama memperhatikan hukum-hukum yang terkait dengan hati itu lebih penting daripada memperhatikan hukum-hukum terkait dengan amalan tubuh. Untuk pembahasan yang lebih menjelaskan makna ini, bahwa memperhatikan amalan hati adalah pokok yang sangat penting, harus diketahui bahwa yang pertama menegakkan dan memperhatikan amalan hati itu adalah fardu ain. Adalah wajib atas setiap hamba. Iya. Dasar dari memperhatikan amalan hati itu adalah kewajiban Bukan fardu kifayah, tapi wajib atas setiap individu muslim. Ia memiliki dari amalan hati yang membenarkan ibadahnya. Membuat ibadah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Tidaklah mereka diperintah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Harus ada keikhlasan. Dan ini dari amalan hati. Dan, ter, dan tampak di dalamnya sisi kewajiban. Iya. Demikian pula banyak dari amalan hati dibangun di atas dasar ini. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tentang amalan-amalan hati, kata beliau wahia min usulil iman wa qawaidid din. Amalan hati dari pokok keimanan dan kaidah-kaidah agama. Mithlu mahabbatillahi wa rasulih wa tawakkuli ala Allah wa ikhlasid dini lillah wa syukri lahu wa sabri ala hukmi wal khawfi minhu wal raja'i Kemudian beliau beri contoh dari amalan-amalan hati seperti kecintaan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, bersyukur hanya kepadanya, bersabar terhadap hukumnya, takut kepada Allah dan mengharap kepadanya. Kata beliau, وَهَذِهِ الْأَعْمَالِ جَمِيعُهَا wajibatun ala jami'il khalqi bittifaqi a'immatid din. Dan seluruh amalan-amalan hati ini adalah wajib atas seluruh makhluk berdasarkan kesepakatan ulama, imam agama. Iya. Maka ini nampak darinya betapa pentingnya seorang memperhatikan dari amalan-amalan hatinya. Apalagi pada hari kiamat, kebahagiaan adalah dengan keselamatan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Afala ya'lamu Ida bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah mereka mengingat atau mengetahui pada hari kiamat nanti ketika siapa yang dikubur dibangkitkan. Dan apa-apa yang di dalam hati akan ditampakkan. Dan Allah sifatkan hari kiamat yawbatu balas sarair. Dia adalah hati, dia adalah hari tatkala rahasia-rahasia di dalam hati ditampakkan. Iya. Kemudian dari pentingnya memperhatikan amalan hati, dari sisi yang kedua, kesalihan anggota tubuh itu bersumber pada kesalihan hati. Kapan hatinya salih, maka anggota tubuhnya akan menjadi salih dan istiqamah di atas petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat al jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Beliau bersabda, sungguhnya ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Kemudian Nabi bersabda, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Iya. Kata bukhari Hurairah radhiyallahu anhu, Hati itu adalah malikun, adalah raja. Wala a'ba'u junuduh. Dan anggota tubuh adalah tentara-tentaranya. Iya. Maka apabila si rajanya dalam keadaan tenang, dalam keadaan uh, sejuk, berseri, maka akan berseri pula tentaranya. Iya. Dan apabila rajanya dalam keadaan jelek, maka akan jelek pula tentara-tentaranya. Iya. Itu tampak pada kehidupan. Kalau hati seorang itu baik, tampak dari pengaruh kehidupannya, dari akhlak yang mulia, dari adab dan etikanya yang baik, dari perilakunya yang luhur. Tapi kalau hatinya jelek, akan muncul darinya dari amalan-amalan yang jelek, dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji. Maka ini adalah peringatan tentang pentingnya memperhatikan keadaan hati bahwa hati ini adalah uh, dasar baiknya anggota tubuh. Kemudian dari yang ketiga dari sisi pentingnya memperhatikan amalan hati adalah nas-nas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang hati. Dalam Al-Quran disebutkan berbagai sifat tentang hati, ketaatan hati, keadaan-keadaan hati, dan disebutkan hati itu, mana hati yang sehat, mana hati yang berpenyakit. Dari pensifatan dalam Al-Quran tentang hati, disebutkan keselamatannya, ketenangannya, ia mendapat hidayah, dikuatkan oleh Allah, disebutkan ketaatannya, disebutkan dari sifat rahmatnya, sifat pengasihnya, dari kebaikannya, dari kesuciannya, dari keimanannya, dari getaran di dalam hati, kelembutannya, khusyuknya, dan selainnya dari sifat-sifat hati di dalam Al-Quran. Demikian pula diingatkan akan sifat-sifat hati yang jelek, dari keras, dosa, lalai, tidak memahami, menyimpang, buta, senang dengan kebatilan, kemunafikan, mengingkari kebenaran, ya, terdapat uh, dari tirai yang menutupi dan selainnya dari hal-hal yang disebutkan dari sifat hati yang tercelah. Karena itulah tatkala Al-Qur'an sangat banyak sekali memperhatikan tentang hati dan keadaannya, maka suatu hal yang sangat pantas terhadap setiap hamba untuk memperhatikan keadaan hati ini. Kemudian yang keempat, harus diketahui bahwa hati itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala pada hamba. Iya, itulah yang dilihat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah Hewan sembelihan kalian tidak sampai kepada Allah. Tapi yang sampai adalah ketakwaan di antara kalian. Ketakwaan di antara kalian. Maka ini yang dilihat ya di dalam hati. Dan inilah yang menjadi sebab berjenjangnya amalan berting, uh, dari sebab berjenjangnya keutamaan suatu amalan dilihat kepada sesuatu yang berada di dalam hatinya. Iya. Dan saya telah sebutkan contoh di awal pembahasan dan itu berasal dari uh, ucapan Hassan ibn Atiyah di dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib Inna rajulaini la yakunani fi salatil wahidah وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهم مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل Kata beliau seorang dua orang lelaki, dua-duanya berada di dalam solat, satu solat. Tapi jarak antara keduanya dari dari sisi keutamaan seperti langit dan bumi. Karena yang pertama dia menghadap dengan hatinya kepada Allah. Dan yang lainnya dia lalai. Iya. Lalai di dalam solatnya. Maka ini perbedaan yang sangat menyolok. Dan di dalam Ramadan Rasulullah telah mengingatkan makna ini. Man sama ramadhana إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala. Keimanan dan mengharap pahala ini dua hal dari amalan hati. Maka akan diampuni apa yang terlalu terlalu telah dari dosanya. Demikian pula di riwayat yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Siapa yang melakukan kiam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, karena keimanan dan mengharap pahala akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Dan di riwayat yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar karena mengharapkan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Iya. Kemudian dari sisi yang kelima, yang merupakan uh, sebab pentingnya membahas amalan hati bahwa memperhatikan hati itu adalah sebab keselamatan. Itulah an-najah. Itulah jalan keselamatan bagi seorang hamba. Telah saya sebutkan ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat hari tidak ada harta yang bermanfaat dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id." Hada ma tu'aduna kulli awabin hafidh man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a qalbin munib. Dan didekatkanlah sorga kepada orang-orang yang bertakwa. Kedekatan tidak jauh. Dikatakan inilah yang dijanjikan untuk setiap orang yang awab selalu kembali kepada Allah dan hafid dan selalu menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Man khasyiyar rahman bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada ar-Rahman di masa gaib. Waja'a biqalbi munib, dan dia datang dengan hati yang selalu kembali bertobat kepada Allah. Perhatikan bagaimana lagi-lagi hati yang disifatkan. Iya, dan inilah keselamatan bagi seorang hamba. Dan di dalam hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan tentang tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsnya pada hari kiamat hari tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah. Di antara mereka yang disuat adalah seorang pemimpin yang adil keadilan pada dirinya yang tampak pada perilaku dan perbuatannya itu bersumber dari amalan di dalam hatinya karena dia memiliki rasa takut kepada Allah ia tahu kebesaran dan keagungan Allah. Ia takut berdiri kepada Allah, dipertanyakan terhadap hukum yang dia berlakukan kepada manusia. Karena itu dia berlaku adil. Dan ini Keadilan muncul dari rasa takut. Dan disebutkan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Dan keberadaan dia dalam hal ini adalah terkait dengan amalan di dalam hatinya. Iya. Demikian pula warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang lelaki hatinya tergantung dengan masjid. Dan yang keempat warajulani tahabba fillah, dua orang lelaki yang saling cinta mencintai karena Allah. Dan ini juga dari amalan di dalam hati. Warajulun da'atkum ra'atun datu mansibin wa jamal. Faqala ini akhafullah. Seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan. Dipanggil untuk berbuat jelek. Berbuat nista. Tapi dia tolak. Dia berkata, saya takut kepada Allah. Dan yang keenam adalah seorang yang bersedekah. Dia sedekahkan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini juga dari amalan hati. Dari ketulusan dan keikhlasan. Dan yang, ke, dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang menyebut Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Ini tujuh golongan dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsnya. Semuanya yang disebut di dalam tujuh golongan ini terkait dengan amalan hati. Dan inilah sumber keselamatan dan yang meninggikan derajat seorang hamba. Iya. Kemudian yang keenam, dari pentingnya memperhatikan amalan hati bahwa penyakit-penyakit hati itu adalah sebab kerugian dan sebab seorang diharamkan dari sorga. Allah berfirman, Tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Itulah sorga. Kami jadikan untuk orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan tidak menghendaki perbuatan kerusakan. Akibat yang terbaik untuk orang yang bertakwa. Maka inilah sorga diberikan untuk orang-orang yang baik hatinya. Tidak menghendaki kerusakan. Tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Iya. Maka rusaknya hati dia menghendaki ketinggian, menghendaki kerusakan, ini akan menjauhkannya dari sorga. Iya. Kemudian dari pentingnya memperhatikan amalan hati. Amalan hati ini adalah sebab bertambahnya keimanan. Sebab seorang merasakan lezatnya iman tersebut. Iya. Dibangun di atas pengetahuan terhadap amalan hati ini akan sangat nikmat seorang hamba itu berpuasa. Dahaga terhadap dahaga lapar yang dia rasakan dalam puasa seakan-akan suatu hal yang menyejukkannya. Demikian pula dia sangat nyaman dengan membaca Al-Quran, selalu rindu untuk selalu membacanya. Pada ibadah-ibadah yang lain, seakan-akan seorang yang kasmaran. Selalu ingin menegakkan ibadah tersebut. Ini karena pengaruh dari hatinya yang baik. Dari hatinya yang salih. Merasakan nikmatnya dari ibadah-ibadah tersebut. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Daqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Seorang akan merasakan nikmat iman, lezatnya iman apabila dia ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi, wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, man Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Wa yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia cinta kepada seorang kecuali karena Allah. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fil nar. Sebagaimana dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu. Seperti dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Iya. Maka ini dari amalan-amalan hati memberikan kelezatan bagi seorang hamba. Iya. Tidak akan menjadi masalah untuknya. Dia lama berdiri di sholatnya. Tidak akan dia pikirkan beban yang harus dikeluarkan dari hartanya ketika kewajiban zakat telah tiba. Dan dia tidak berpikir bagaimana akan hartanya tatkala dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah untuk bersedekah, memberi makan, memberi buka puasa, memberi santunan dan selainnya. Sebab telah ada di dalam hatinya dari kecintaan, dari kelezatan yang menghapus seluruh keterkaitan dunia pada dirinya. Dan ini adalah pokok kebahagiaan yang banyak manusia luput darinya. Iya, banyak orang yang ditimpa oleh gunda gulana, kesedihan, kepedihan, di dalam kehidupannya, merasa hilang kebahagiaannya, dan sebab pokoknya karena hilang dari jiwanya, dari amalan-amalan hati yang membuatnya kuat dan membangun jiwa tersebut. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam jannat al akhirah." Sungguhnya di dalam sorga itu, sesungguhnya di dunia itu ada sorga. Siapa yang tidak memasuki sorga itu di dunia, dia tidak akan memasuki sorga di akhirat. Sorga di dunia ini, itulah sorga dari keindahan yang Allah berikan bagi orang yang mengenal dari amalan-amalan hati, dari keikhlasan, dari keimanan, dari ketakwaan, dari kesyukuran, dari kecintaan kepada Allah, dari kesabaran, dari keridhaan, dan selainnya dari amalan-amalan hati. Kalau dia tidak merasakan nikmatnya hal ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga pada hari kiamat. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Iya. Dan banyak lagi sisi-sisi penting kenapa kita perlu mempelajari dari amalan hati hanya saja waktu membatasi kita dan saya kira ini cukup sebagai dasar dan sumber untuk kita semua mengenal pentingnya pembahasan yang kita akan lalui di bulan Ramadan ini. Kita wajib mengenal dari amalan-amalan hati ini. Sehingga insya Allah ta'ala akan terasa bedanya Ramadan kali ini dengan Ramadan-Ramadan yang telah berlalu yang kita tidak memperhatikan amalan hati di dalamnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibn Rajab رحمه الله تعالى فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان Kata Ibn Rajab, manusia yang paling afdal adalah siapa yang mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang paling dekat kepada beliau. Di mana mereka, Nabi dan para sahabat yang paling dekat ini, mereka sederhana di dalam amalan-amalan badan, tapi bersungguh-sungguh di dalam memperhatikan keadaan hati mereka. Karena perjalanan ke negeri akhirat itu hanya bisa ditempuh dengan perjalanan hati, bukan dengan perjalanan badan ditempuh dengan perjalanan hati, bukan dengan perjalanan badan. Dan ini yang menyebabkan berbedanya derajat antara sebuah puasa dengan puasa yang lain, salat dengan salat yang lain. Ya, dari pembahasan ikhlas misalnya. Dari niat membedakan ketinggian derajat. Karena itu kata sebagian as-salaf, rubba amalin sagirin tukabbirhun niyya, wa rubba amalin kabirin tasaggiruhun niyya. Kadang sebuah amalan kecil dibuat besar oleh niatnya. Kadang sebuah amalan besar tapi dibuat kecil oleh niatnya. Dengan kesyukuran dari amalan hati, membuat amalan itu bercahaya, bertambah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan menambah kalian. Akan menambah kalian. Dari tawakal, apabila ia bertawakal kepada Allah, dalam setiap ibadah yang dilakukan, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Di dalam pembahasan tauhid, iya, dari tauhid yang dia miliki, ini akan menyebabkan dibukakan untuknya berbagai kebaikan, dilipat gandakan untuknya pahala, dan digugurkan dosa-dosanya. Dan banyak sekali dari manfaat dan keutamaan dan insya Allah ta'ala kita akan lalui satu persatu dari amalan-amalan hati yang saya singgung khusus terkait dengan ayat-ayat dan hadit-hadit yang memuat amalan hati tersebut di dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya selalu mensucikan hati-hati kita dan menjaga kita semua di atas ketaatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menguatkan hati kita di atas keimanan memberikan kehusukan di dalam hati kita dan kita memohon kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang merusak hati, hal-hal yang memisah antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Nah. Ya, baik. Para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah untuk kajian interaktif hari ini dengan tema urgensi amalan hati agar Ramadan lebih berarti. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Baik, bagi Anda yang baru saja bergabung di kajian interaktif ini, silahkan kirimkan pertanyaan melalui page atau halaman kirim pertanyaan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga dengan telepon di 0411 878 368. Baik, pendengar sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan pertanyaan yang telah masuk di redaksi kami. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari saudara Ibnu di Duisburg, negara Jerman, mempertanyakan bahwa di negara Jerman sana keluar fatwa dari Dewan Fatwa di Jerman mengatakan bahwa boleh menjamak sholat maghrib dan isya pada musim panas dikarenakan sholat maghrib di sana pukul 10 malam. Sedangkan untuk sholat isyahnya pukul 12 malam. Bahkan boleh langsung melakukan sholat tarawih. Bagaimana dengan hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu terhadap kaum mukminin adalah waktu yang telah ditentukan. Jibril turun khusus mengimami Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Jibril menjadi imam, Rasulullah di belakangnya dan para sahabat di belakang Rasulullah. Dua hari berturut-turut. Jibril mencontohkan pelaksanaan sholat di awal waktu dan di akhir waktu. Kemudian dia katakan bahwa antara dua waktu ini itulah waktu sholat. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggariskan waktu-waktu sholat itu di dalam banyak hadith dengan ucapan maupun dengan perbuatannya. Karena itu yang wajib atas setiap muslim dan muslimah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kalau dia adalah seorang yang mukim. Adapun seorang musafir, itulah yang boleh menjamak sholat. Jadi kalau disebut bahwa sholat maghrib jam 10 malam dan sholat isya jam 12 malam, ini jarak yang jauh. Tidak cocok seorang menjamak sholat di kondisi ini. Iya. Kecuali kalau misalnya dia undur waktu sholat maghribnya, eh, mendekati Isya, begitu selesai maghrib langsung masuk Isya, maka ini masuk ke dalam bentuk jamak suri. Dan ini hakikatnya bukan jamak sebenarnya, hanya bentuknya saja jamak, hanya saja dikerjakan sholat itu pada waktunya. Kalau bentuk seperti itu yang dimaksud, insya Allah tidak ada masalah. Tapi yang paling afdolnya adalah seorang melakukan sholat itu tepat pada waktunya masing-masing. Karena sholat di awal waktu khususnya maghrib itu lebih didahulukan dan disebutkan dari amalan yang paling afdol adalah as-salat ala awqatiha. Adalah sholat pada waktunya. Adapun sholat isya boleh diakhirkan hingga akhir uh, apa namanya waktunya atau hingga seperdua malam ya hingga seperdua malam boleh diakhirkan apabila memang disepakati oleh jemaah masjid untuk diakhirkan. Iya, dan tentang sholat tarawih, sholat tarawih itu dilakukan waktu pelaksanaannya setelah sholat isya. Kapan dia telah melaksanakan sholat isya, maka boleh untuk melakukan sholat tarawih. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Muhammad di Makassar. Pertanyaannya apakah batasan-batasan yang boleh dilihat dari wanita saat melihat wanita yang ingin dinikahi? Bolehkah sang lelaki yang menentukan apa yang ingin dilihatnya sebatas pakaian yang digunakan di rumah? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan umum untuk seorang perempuan yang dilamar. Beliau bersabda, "Fanzur ilaiha." Lihatlah kepadanya. Demikian pula diterangkan dalam beberapa hadis anjuran untuk melihat kepada perempuan. Dan kata melihat itu diberi batasan oleh sebagian ulama hanya kepada muka dan telapak tangan sebab itu yang mencukupi. Dan sebagian ulama yang lain boleh melihat dari hal-hal yang wajar dilihat dalam kesehariannya seperti melihat rambutnya, lehernya, ya telapak kakinya atau kakinya sampai ke betis. Yang ter, eh, hal yang seperti itu tidak ada masalah. Nah, maka dalam hal yang seperti ini hendaknya dibatasan yang wajar dari perkara yang uh, cukup untuk dia bisa mengenal dan melihat perempuan tersebut, kemudian dia ada pikiran untuk menikahinya. Ya, wallahu taala Baik, kita lanjut. Pertanyaan dari saudari Yati di Sumbawa, NTB. Pertanyaannya, di manakah tempat kita membaca niat saat melaksanakan sholat tarawih? Apakah pada setiap selesai dua rakaat kita mengulangi niat kembali atau seperti apa? Niat itu letaknya di dalam hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung dengan niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama ahli fikih dan ahli bahasa bahwa niat letaknya di dalam hati. Dan niat itu dihadirkan di dalam hati sebelum pelaksanaan ibadah atau ketika dia akan memulai ibadah. Iya. Karena itu dari kesalahan yang banyak terjadi di tengah masyarakat, mereka menganggap niat itu dalam bentuk bacaan. Jadi kalau ingin sholat, nawaitu an usalli, ingin puasa nawaitu an asuma. Bacaan yang dia lafatkan. Dan ini semuanya dari perkara-perkara yang tidak ada tuntunan dan dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di Indonesia itu banyak terjadi karena mereka mengambil di dalam sebagian ucapan orang-orang Syafi'iyah berasal dari seorang yang bernama Abu Abdullah zubairi dan beliau ini keliru memahami ucapan Imam Syafi'i disalahkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Ya karena itu seorang hendaknya berpijak dengan dalil. Maka seorang yang keluar dari rumah ingin melaksanakan sholat isya dan ingin melaksanakan sholat tarawih, maka itu sudah cukup baginya, sudah dianggap niatnya dan sudah syah di dalam sholatnya. Tidak perlu dia repotkan diri yang memikirkan ini uh, ketika bangkit dia hadirkan kembali niat dia baca dia lafatkan Sebab semua ini dari hal yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dan terdapat bentuk takalluf berlebihan ya tanattu bentuk ekstrim dan ini semuanya dilarang di dalam agama kita wallahu taala alam ya baik pertanyaan selanjutnya dari saudara Susilo di Raya Kalimantan Barat pertanyaannya Adakah tuntunannya melakukan kunut pada sholat witir setelah pertengahan Ramadan. Disyariatkan di sholat witir. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Al Hasan bin Ali di hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Beliau membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait dan seterusnya. Maka itu syariat membaca kunut pada solat witir. Dan hadith Al-Hasan bin Ali zahirnya menunjukkan bahwa pembacaan kunut itu berlaku pada seluruh salat witir di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Demikian pula di Ramadan, bermula dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Tapi membaca kunut witir ini adalah hal yang disunnahkan, bukan wajib. Perkara yang disunnahkan. Adapun hadith tentang kunut witir mulai dari pertengahan Ramadan itu dibangun di atas hadit yang lemah, hadit yang tidak kuat. Karena itu yang benarnya bahwa disyaratkan kunut witir, boleh imam memimpin makmum membaca kunut dari awal Ramadan, dari hari pertama, dan seterusnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Ibnu Sa'ad di Makassar. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya makan ketika azan telah dikumandangkan namun belum masuk waktu subuh. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita dapat menjawab azan setelah azan telah selesai atau sementara dikumandangkan karena ada uzur seperti berada di dalam WC atau sedang sholat? Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang seorang yang tetap makan padahal azan sudah dikumandangkan. Tapi si penanya eh, menjelaskan bahwa adan yang dikumandangkan ini belum masuk waktu subuh. Ya, yang menjadi patokan dalam batas akhir makan sahur adalah terbitnya fajar subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian. Makan dan minum, makan sahur. Iya sampai tampak jelas benang hitam dari benang putih. Dari eh, benang putih dari benang hitam, yaitu yaitu waktu fajar. Ya. Jadi maksud ayat makan dan minum hingga terbit fajar subuh. ya Dan para sahabat tatkala mereka adan pada waktunya masing-masing. Ada dua adannya di waktu subuh. Ada adan pertama dan ada adan kedua. Adan pertama ketika muncul fajar kadib. Ya, dan adan kedua ketika muncul fajar sadik. Fajar sadik ini itulah fajar untuk sholat subuh. Cuma kita umumnya di Indonesia ini biasanya di adan subuh hanya mendengar satu kali saja. Ya, dan itu fajar sadik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibni ummi maktum. Sungguhnya Bilal, adan di malam hari. Maka makan dan minumlah kalian, sampai kalian mendengar adannya ibnu ummi maktum. Jadi Bilal adannya di adan pertama. Sekitar 20 menit atau 30 menit sebelum adan subuh atau 40 menit ya sebelum uh, sholat subuh ya maka ketika Bilal sudah adan para sahabat mengenal itu adalah membangunkan mereka untuk makan sahur, ya atau yang belum witir dia kejar witirnya atau yang semisal dengan itu. Karena itu Nabi berkata kalau Bilal adan di malam hari makan dan minum kalian sampai kalian mendengar adannya Ibnu Mimaktum. Ini adan yang kedua. Sebab Ibnu Mimaktum itu adan ketika terbit fajar subuh untuk sholat subuhnya. Iya. Jadi kalau misalnya uh, seorang sedang makan kemudian ada masjid yang adan dan kita tahu masjid ini ia selalu adan 10 menit sebelum waktu, maka tidak ada masalah, masih ada waktu 10 menit. Masih ada waktu 10 menit untuk makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk semuanya. Tentang menjawab adan ketika dalam WC, tidak pantas seorang itu menjawab adan di dalam WC. Karena WC bukan tempat untuk berzikir. Iya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah diberi salam dalam keadaan beliau tidak beruduk. Beliau tidak menjawab salam tersebut Kemudian beliau berkata, Inni karihtu an adkur Allah wa ana ala ghairi tahara. Saya tidak suka menyebut Allah dan saya dalam keadaan tidak bersuci. Dan uh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Dalika wa ma yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakuan di dalam hati. Maka dari ketakuan di dalam hati, seorang mengagungkan kalimat-kalimat dikir, tidak dia baca di dalam wisi. Ya, solusinya kalau dia dalam WC, dia dengar adan, dia dengarkan saja. Ya, dia perhatikan dengan baik, dia selesaikan hajatnya di WC. Ya, setelah itu dia keluar, setelah beruduk dia jawab adan itu semuanya. Dari awal sampai akhir, kemudian ia membaca doa setelah adan dan insya Allah taala itu syah dan cukup baginya wallahu taala alam. Iya. Baik pendengar sekalian, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Ahmad Suni di Magelang. Pertanyaannya apakah boleh kita mengikuti sholat tarawih dan witir yang jumlahnya 23 rakaat. Sedangkan rata-rata masjid di sekitar tempat tinggal kami pelaksanaannya sholat tarawih dan witir rata-rata seluruhnya berjumlah 23 rakaat. Mohon penjelasannya. Baik, tentang sholat tarawih 23 rakaat, itu ada sebagian hadith yang menjelaskannya dan terdapat silam pendapat di kalangan para ulama akan keabsahan hadith-hadith tersebut. Saya sendiri yang sepegang dari hadith-hadith ini adalah hadith-hadith tersebut adalah hadith yang lemah, tidak kuat. Hanya saja kalau misalnya itu terjadi di sebagian masyarakat, iya, mereka melaksanakan 23 rakaat, maka tidak ada masalah kita ikut sholat bersama mereka. Sebab sholat tarawih itu lebih dianjurkan secara berjamaah. Lebih dianjurkan secara berjamaah bagi laki-laki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula idza sallama imamihi hatta yansarif, husiba lahu qiyamul laila." Seorang itu apabila dia salat bersama imamnya hingga imam selesai, maka akan ditulis untuknya salat seperti satu malam penuh. Ya, salat satu malam penuh. Ya, dan betul memang bahwa salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadit yang sahih ada 11 rakaat, 13 rakaat, tidak lebih dari 13 rakaat sebagaimana penuturan hadit Aisyah. Ya, tapi bukan artinya tidak boleh seorang itu uh, e, sholat lebih dari 13 rakaat. Ya, dia boleh sholat 15 rakaat, 18 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat, 25 rakaat, dan seterusnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan umum, sholatul lail matna matna. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Iya, wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Henry di Kota Bekasi. Pertanyaannya bagaimana hukumnya ziarah ke makam atau kubur orang yang sudah meninggal menjelang Ramadan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat kita? Ya, ini dari tradisi yang tidak baik. Iya. Karena tidak ada tuntunan khusus seorang berziarah ke kuburan menjelang Ramadan atau setelah Ramadan atau ketika Idul Fitri, Idul Adha. Nah boleh seorang melakukan suatu kegiatan dalam bentuk ibadah tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berziarah ke kuburan itu dijelaskan tujuannya oleh Nabi. Kata beliau dalam hadits dari riwayat Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Dulu saya melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Maka sekarang oleh kalian ke kuburan. Sebab berziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Dan seorang mengingat kepada kehidupan akhirat bukan ketika akan menjelang Ramadan saja, atau dia di Idul Fitri saja, atau di Idul Adha saja. Di segala keadaan boleh dia berziarah ke kuburan tersebut. Adapun menentukan waktu khusus di situ dan Nabi tidak menentukannya, ini dari perkara yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang tak boleh membuat hal-hal yang tidak dibangun di atas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendekati itu baik telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wallahu taala alam. Iya. Ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudari Ella Muhardian Umar di Kota Bandung. Pertanyaannya banyak yang mengeluhkan sewaktu belum menikah bahwa seorang wanita bisa banyak melakukan ibadah-ibadah nafilah, terutama di bulan Ramadan. Namun setelah menikah dan mempunyai anak, waktunya banyak tersis, tersita oleh kesibukan mengurus suami dan anak-anak, sehingga seringnya hanya ibadah yang wajib saja yang bisa dilaksanakan. Mohon nasihat dan bimbingannya bagi kami kaum ibu agar tetap semangat dalam beribadah walaupun dalam keadaan sibuk. Iya, pertama uh, seorang perempuan yang telah menyandang mahkota sebagai ibu rumah tangga itu adalah suatu kemuliaan baginya. Sebab pernikahan adalah mahligai bagi seorang perempuan. Karunia dan nikmat yang sangat besar. Iya. Karena itu hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tersebut. Dan terdapat di dalamnya jihadnya dan surganya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang perempuan, apakah engkau telah bersuami? Kata perempuan ini, iya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, bagaimana engkau dengan suamimu? Maka kata si perempuan, saya berusaha untuk uh, selalu menaatinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah dirimu, keadaan engkau terhadap suamimu, fa'innahu jannatuki au naruki. Sebab suamimu itu mungkin menjadi sorgamu mungkin menjadi nerakamu. Ya, karena keadaannya terhadap suami dalam ketaatan, menunaikan kewajiban, mungkin menjadi sebab dia menjadi masuk ke dalam sorga, atau mungkin menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Nah, jadi kalau misalnya dia masuk, ya keadaan seperti yang menimpa kebanyakan perempuan apabila ia telah eh, berkeluarga, sibuk mengurus suami, apalagi telah memiliki anak-anak, sehingga kurang kesempatan, kesempatan eh, kesempatannya di dalam melakukan ibadah sunnah dari puasa, dari sholat, ya maupun yang lainnya, maka itu jangan dianggap sebagai kekurangan untuk dirinya. Sebab dia di sisi lain dalam ibadah. Ya jangan seorang membatasi ibadah itu pada sholat sunnah, pada puasa sunnah. Ibadah itu banyak. Berbakti kepada suami, itu adalah sunnah merawat eh, merawat anak-anak juga dari ibadah berakhlak yang baik itu adalah ibadah. Maka pintu-pintu ibadah yang Allah bukakan hendaknya kita syukuri. Itu awal perkara. Kemudian yang kedua, eh, tentunya seorang eh, bersemangat untuk menjaga dari ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnahnya. Dia serius dalam mengatur waktunya. Jadi kalau misalnya ada kesibukan terhadap mengurus suami dan anak-anaknya, maka kesibukan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan waktu melakukan ibadah nafilah dan ibadah-ibadah tambahannya di bulan Ramadan maupun di selain Ramadan. Ya, dan setiap orang hendaknya membangun kehidupannya ini di atas kaidah ia selalu merasa dirinya kurang di dalam ibadah ingin menyempurnakannya. Kemudian kaidah yang kedua, uh, dia berusaha untuk lebih mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah yang ketiga, dia qanaat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuknya dan dia beri ya Allah berikan untuknya di dibarengi dengan semangat di dalam melaksanakan ibadah wallahu taala alam. Iya. Baik pendengar sekalian, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir kita untuk pertemuan hari ini. Ya, pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya tentang doa berbuka puasa yang sahih pernyataannya bahwa uh, sepanjang yang saya ketahui tidak ada hadis yang sahih secara khusus tentang penyebutan doa bahwa doa berbuka adalah ini dan itu. Yang ada adalah hadit-hadit umum disebutkan dari salah satu tempat dikabulkannya doa adalah ketika berbuka. yaitu itu syah di dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari berbagai jalannya. Iya. Jadi silahkan dia memilih dari doa yang mencocoki dirinya. Dari doa yang dia perlukan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dia pilih dari doa beraneka ragam apa yang dia baca ketika uh, menjelang buka puasa. Dan doanya boleh sebelum dia berbuka, setelah dia berbuka, yang jelas terkait ketika berbuka puasanya. Dan jangan lupa ya doa untuk kebaikan diri dan keluarga, untuk orang tua, serta untuk kaum muslimin uh, yang tertindas di atas muka bumi. Ya kita sisipkan dari doa-doa dan perhatian untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Iya. Baik, pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hazzakumullah. Demikianlah kajian interaktif Ramadan kita hari ini yang insyaallah kita akan berjumpa kembali besok pada pukul 16.40 hingga 17.40 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya ulangi, kita akan kembali ke besok untuk pertemuan selanjutnya pada pukul 16.40 hingga 17.40 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda yang belum sempat menyimak kajian interaktif hari ini, maka Anda dapat mendengarkan siaran siaran ulang kajian interaktif hari ini pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda dapat menyimak siaran ulang kajian interaktif hari ini pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi demikian apa yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat yang besar untuk kita semua dan menjadikan apa yang kita dengarkan menjadi obat penenang hati kita untuk lebih memberikan kepada kita pencerahan dalam mewarnai hari-hari di bulan Ramadan yang kita lalui. Semoga dapat memberikan faedah ilmu kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.